Masih kita membahas ucapan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah yang menyatakan dalam matanya la yasih al-iman bi ru'yati li ahli daris salam liman i'tabaraha minhum biwahmin au ta'awwalaha bifahmin tidak sah iman seseorang terhadap ru'yah dilihatnya Allah nanti yaumul qiyamah bagi penduduk surga bagi siapa-siapa yang menakwilkannya dengan prasangka-prasangka jadi dengan menganggapnya dengan salah atau ta'awwalaha bifahmin atau menakwilkan dengan paham-paham yang salah Id kana ta'wilur ru'ya wa ta'wilu kulli ma'nan yudhafu ila rububiyyah bitarki ta'wil. Karena yang namanya tafsir dari dilihatnya Allah yang qiyamah oleh penduduk surga dan takwil seluruh makna-makna yang digandengkan kepada Allah tafsirnya adalah bighairi ta'wil. Tafsirnya tanpa diselewengkan maknanya ke sana kemari. Apa adanya kata Allah maka itulah tafsirnya. Kita sampai pada syarahnya yaitu pada ucapan Abu Ja'far eh, pada ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam syarahnya wa qawluhu au ta'awwalaha bifahmin dan ucapan beliau au ta'awwalaha bifahmin atau mentakwilkannya dengan pemahaman-pemahaman lain. Ini tidak sah seseorang yang memahami masalah ru'yah tetapi dengan takwil takwil yang lain, takwil yang batil. Ay idda'anahu fahima laha ta'wilan yukhalifu zahiraha. Yani orang yang mengaku-ngaku bahwa dia memahami ayat-ayat dan hadis-hadis masalah itu yukhalifu zahiraha, memahami ta'wil yang lain berbeda dengan teksnya, berbeda dengan zahirnya. Wa ma yafhamuhu kullu arabi min ma'naha dan juga menyelisihi seluruh pemahaman-pemahaman orang Arab dan orang-orang Arab gunung, orang Arab Badui, mereka lebih bagus bahasa Arabnya daripada orang Arab kota. Tetapi barang siapa yang memahaminya dengan pemahaman lain, bukan yang dipahami oleh orang-orang Arab, فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره karena sesungguhnya istilahnya orang-orang belakangan, ini terakhir kita bahas kemarin. Orang belakangan kalau mengistilahkan dengan takwil, maka maknanya adalah merubah dari dohirnya. Wabihada tasallat al-muharrifun ala nusus. Dengan ini, maka seluruh para muharrifun tasallata 'ala nusus, berani lancang untuk mengotak-atik nas-nas Quran wa sunnah. Karena dianggap yang namanya takwil adalah menyimpangkan dari zahirnya. Wa qalu kemudian mereka berkata, "Nahnu nata'awwal ma yukhalifu qawlana." Kami menakwilkan apa-apa yang menyelisihi pendapat kami. Fasamut tahrib ta'wilan. Akhirnya mereka menamakan tahrib dengan ta'wil sebagai tazinan lahu wa zukhrufah liyuqbal. Itu adalah permainan kata atau menghiasi kalimat-kalimat, merangkai kata-kata yang menipu liyuqbal untuk bisa diterima. Wa Allah ta'ala alladziina zakhaful batin. Padahal Allah sudah mencerca orang-orang yang menghiasi kebatilan-kebatilan. Allah katakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan al insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya. al insi wal jin, syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling mewahyukan, membisikkan. Zukhrufal qawli ghurura. Saling membisikkan apa? Zukhrufal qawl. Kata-kata yang dirangkai tapi menipu. Kata-kata yang dihias ternyata menyesatkan. Gurur artinya menipu. Zukhrufal qawl rangkaian kata-kata yang dihias indah tapi menipu. Berarti khonibin azakumullah dari ayat ini kita tahu bahwa zukhrufal qawli ghurura adalah senjatanya para syaitan al-insi wal jin. Senjatanya para syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan juga dari kalangan jin. Mereka membuat kata-kata yang menipu. Yang seakan-akan dia adalah hak padahal batil. Seakan-akan batil padahal hak. Khonibin azokumullah. Maka mereka para ahlu ta'wil tadi mengatakan tahrif yang mereka lakukan dengan istilah takwil. Setelah dikasih istilah takwil, mereka akan berkata, takwil itu kan bagus. Takwil itu kan dipuji. Bahkan Ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah SAW dengan takwil. Allahumma faqihu fid din wa alimhu at takwil. Ya Allah fakihkan dia dalam agama dan ajari dia takwil. Berarti takwil itu boleh. Hati-hati. Ya. Takwil yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, didoakan Ibn Abbas dengan takwil itu maknanya tafsir. Tetapi takwil yang mereka maksud, ahlul bid'ah wa dalalah, ahlul ahwa, al-munharifah, mereka memaksudkan takwil adalah penyelewengan makna dari makna yang zahir kepada makna lain. Dari makna yang tampak langsung ditafsirkan kepada makna yang lain. Wal ibratu lil ma'ani, la lil alfaz. Sedangkan ibrah pelajaran yang diambil adalah pada makna-maknanya bukan pada lafaz lafatnya Silahkan. Mau kau namai dengan takwil atau mungkin ditafsir apa dimaknakan atau dinamakan dengan nama yang lebih bagus lagi tafsir atau kamu namakan sebagai istimbat semua istilah kalian kalau maksudnya dalam menyelewengkan makna yang zahir kepada makna yang lain yang tidak dipahami oleh orang Arab, maka itu namanya haram dan itu namanya tahrif yang tidak diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idan al-ibrah fil ma'na atau fil lafaz? Al-ibrah fil ma'na. Jangan pada kata-katanya atau lafaz-lafaznya, tapi yang dimaksud apa? Kita kan memakai takwil. Sebentar, takwil yang kamu maksud apa? Kalau takwil yang dimaksud adalah tafsir, maka itu boleh. Tetapi kalau yang dia lakukan ternyata bukan tafsir, tetapi takwil bimana? tahrif, maka haram. Tafsir itu menerangkan sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Arab, tidak keluar dari makna lugatil Arabiyah. Tidak keluar dari makna bahasa Arab. Kalau keluar dari makna bahasa Arab, agak aneh. Orang yang yang sehat akan mengatakan lantas, untuk apa Allah turunkan bahasa Arab? Kalau maknanya tidak sesuai dengan bahasa Arab. Maknanya Malik Yaumiddin adalah bahwasanya nanti kita berakhir dengan begini. Apa kaitannya? Oh itu maksudnya kalau kita puasa, mana puasa? Ah, itu Malik itu maknanya puasa. Bahasa Arab tidak memahami seperti itu. Sehingga Allah menyatakan bahwa Quran ini Quran dan Arabian la'allakum ta'qilun. Quran ini turunkan dengan Quran dan Arabian, Quran bahasa Arab, la'allakum agar kalian bisa memahami dengan memahami kalian dengan otak kalian. Artinya kalian bisa membaca dan memahami. Karena kalian orang Arab, Allah turunkan bahasa Arab. Kalau kalian orang Ibrani seperti orang-orang Nasrani, Allah turunkan Injilnya berbahasa Ibrani. Kan begitu. Maka kalau begitu, standarnya adalah bahasa Arab. Yang dipahami oleh orang-orang Arab. Kembali kepada ucapan beliau. Berarti istilah mereka dengan takwil itu salah. Itu istilah untuk menutupi kebobrokan mereka. Yang mereka lakukan adalah tahrif seperti tahrif Yahudi. Yang Allah katakan yuharrifun al-kalima an mawadhihi. Ketika Allah menjelekkan Yahudi, Allah katakan bahwa mereka yuharrifun al-kalima an mawadhihi. Mereka merubah kalimat dari tempat-tempatnya. Ternyata kaum muslimin melakukan yang hal yang sama terhadap Quran sebagian kaum muslimin melakukan hal yang sama terhadap Al-Quran. Ini maksudnya begitu, ini maksudnya begini. Sebentar. Yang kamu katakan tadi, apakah terkandung dalam bahasa Arab? <laughs> Tidak. Itu namanya bukan tafsir. Itu tahrif. Tahriful Yahud. Fakam min batilin qad uqima alaihi dalilun muzakhraf. <laughs> Urda bihi dalil haqq. Betapa banyak Kebatilan-kebatilan yang ditegakkan tetapi dengan dalil-dalil yang muzakhraf. Dalil-dalil dari zukrufal qawli gurura. Dalil yang dirangkai, yang dibuat-buat seakan-akan dalil. Yang urudabihi bihi dalil haq, yang menandingi, menyaingi dalil-dalil yang hak. Wa kalamuhu huna nadhiru qawlihi fi mataqaddam. Dan ucapan beliau di sini sama dengan ucapan yang telah lewat La nadkhul fi dzalika muta'awwilina bi ara'ihim. Masih ingat ucapan Abu Ja'far At-Tahawi pada lafaz-lafaz sebelumnya dari matan beliau. Beliau menyatakan la nadkhul fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina wala mutawahhimina bi ahwa'ina. Ini sudah dibahas bahwa kita tidak masuk dalam permasalahan-permasalahan ini sifat-sifat Allah dengan muta'awwilina bi ara'ina, dengan menakwil-nakwilkan dengan pendapat-pendapat kita sendiri. Jangan. Jangan pula mutahu, mutawahimin dengan menebak-nebak waham dengan salah. Biahwaina dengan hawa nafsu kita jangan. Ini pun yang sekarang kita bahas sama. Cuma di sini hukumnya. Kalau tadi bimbingannya jangan memahami dengan hawa nafsu seenaknya sendiri. Jangan menakwil-nakwilkan dengan pemahaman-pemahaman kita sendiri. Jangan. Sedangkan pada kalimat yang sekarang keputusannya atau hukumnya la yasihul iman imannya tidak sah kalau ternyata dia memaksa tetap menakwil-nakwilkan dengan makna-makna batil tetap menembak nebak dengan waham dengan batil dengan salah dengan hawa nafsu maka la yasih al iman sah tidak sah imannya karena seperti itu tidak sah imannya dengan perbuatan-perbuatan seperti itu akkada hadzal biqaulihi Kemudian ditegaskan lagi oleh musannif rahimahullah dengan kalimat berikutnya. Idza kana ta'wil ar-ru'yah wa ta'wil kulli ma'nan yudhafu ila rububiyyah bitarki ta'wil. Karena yang namanya ta'wil terhadap ru'yah dilihatnya Allah yaumul qiyamah, bagaimana ta'wilnya? Ta'wilnya dengan makna yang seperti ini atau ta'wil makna-makna yang sejenis ini, yakni semua yang diidhafahkan kepada Allah Allah di atas arusnya, Allah berbicara, Allah mengenggam langit dan bumi dengan tangannya, Allah menggulung langit dengan tangannya dan seterusnya. Semua yang dinisbatkan kepada Allah, tafsirnya adalah bighairi ta'wil. Tafsirnya adalah dengan tidak ditafsirkan kemana-mana. Pokoknya seperti itu. Kenapa demikian? Karena tidak ada seorang pun yang tahu kayak apa Allah dengan mata kepala mereka kecuali dengan berita-berita dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kita menyatakan apa kata Allah, apa kata Rasulnya, kami percaya. Aman nabihi kulun min inda rabbina. Kami beriman dengannya, karena itu dari sisi Rabb kami. Berarti kata Abu Ja'far Tahawi, ta'wiluhu bighairi ta'wil. Ta'wilnya adalah dengan tanpa ta'wil. Ini sama dengan ucapan Nabi rahimahullah. Dan juga para ulama terdahulu yang menyatakan bahwasanya ayat-ayat sifat ini ya, Tafsirnya adalah kiraatuha. Tafsiruha kiraatuha. Tafsirnya adalah membacanya. Loh, maksudnya? Ya itu tafsirnya. Tafsirnya adalah kiraatuha, membacanya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman maha tinggi di atas arasnya. Maksudnya apa? Maksudnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Itu maksudnya. Tafsirnya, tafsirnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah maha tinggi di atas arasnya. Ini bahasa Arab. Apakah kalian tidak paham bahasa Arab? Sebagaimana ayat lainnya. Wassamawatu matwiyatun biyaminih. Langit-langit digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Wal ardu qabdatuhu yaumil qiyamah dan bumi dalam genggaman Allah yaumil qiyamah. Maksudnya apa? Maksudnya langit digulung di tangan Allah. Maksudnya, tafsirnya, tafsirnya adalah Allah menggulung langit dengan tangan kanannya. Selesai. Tafsirnya qiraatuha. Maksudnya apa? Maksudnya wal ardu qabdatuhu yaumil qiyamah. Was samawat matwiyatun biyamini. Tafsirnya qiraatuha. Tafsirnya adalah membacanya. Mereka-mereka yang tanya maksudnya apa, maksudnya apa adalah orang-orang yang hatinya memiliki penolakan. Masa sih begitu? Masa Allah menggenggam bumi? Hatinya menolak. Ini Bukan minta tafsir, mintanya takwil takwil batil, mintanya tahrif. Sehingga kalau engkau menafsirkan dengan apa adanya, mereka terus protes. Maksudnya gimana? Terus maksudnya bagaimana? Maksudnya ya Allah menganggap bumi. Selesai. Kurang jelas. Ayatnya sangat jelas Quran dan Arabian. Allah turunkan Quran bahasa Arab. Wal ardu qabdatuhu yaumil qiyamah. Bumi dalam genggaman Allah yaumil qiyamah. Demikian pula ayat-ayat lain berbicara tentang tangan Allah, berbicara tentang tingginya Allah di atas yang berbicara tentang dilihatnya Allah yang melkiyamah, berbicara tentang majiknya Allah, wajah Arab buka dan datang Rabb kamu. Tafsirnya Tuhan. Tafsirnya adalah membacanya. Ini maksudnya apa? Maksudnya ja'a rabbuka wal malaku safan Jadi maksudnya maksudnya ja'a rabbuka wal malaku sopan Selesai. Datang Rob kamu dan malaikat-malaikat yang baris baris Ini sama dengan ucapan beliau di sini musannif. Apa kata beliau? Idkana ta'wilur ru'yah wa ta'wilu kulli ma'nan yudafu ila rububiyyah bitarki ta'wil. Karena takwilnya ru'yah dan semua takwil perkara-perkara yang berkait dengan Allah adalah takwilnya tanpa takwil. Tafsirnya tanpa ditafsirkan kemana-mana. Apa adanya sampaikan. Waluzumut taslim dan wajib menerima, wajib percaya. Wa alaihi dinul muslimin dan inilah agamanya kaum muslimin. Tidak bertanya kayak apa kayak apa. Tidak menyamakan dengan makhluk berarti berarti sama dengan makhluk tidak. Pasti beda. Kita katakan tidak mungkin sama dengan makhluknya. Ya berarti kayak apa? Ya nggak tahu. Kita nggak pernah lihat Allah Subhanahu wa taala kecuali diberitakan dalam Quran dan Sunnah. Maka apa kata Quran, apa kata Sunnah kita ucapkan selesai. Kayak apanya? Wallahu taala a'lam. Allah yang lebih tahu. Wa muraduhu tarkut ta'wil alladhi yusammunaha ta'wilan. Ya ini yang dimaksud tarkut ta'wil, yakni ta'wil yang mereka maksud. Ya. Ta'wil yang dimaksud oleh mereka. Ya ini tidak diselewengkan maknanya tidak diselewengkan keluar dari makna-makna zahir yang tampak pada bahasa Arab tersebut. Yaitu tahrif. Jangan ditahrif, itu maknanya. Tafsirnya adalah tanpa tahrif. Walakin Syekh rahimahullah ta'addaba wa jadala billati hiya ahsan. Tetapi Syekh rahimahullah beradab. Bahasanya sangat bagus. Wajadal billatihi ahsan dan beliau membantah dengan cara yang baik sehingga memakai istilah mereka. Mereka mengucapkan takwil tayyib. Kalau begitu, maka tafsir ayat ini tanpa takwil-takwil kalian. Takwil-takwil kalian. Karena mereka menamakan tahrif-tahrif mereka dengan takwil. Maka syekh juga memakai istilah mereka. Kalau begitu takwil yang kalian maksud tidak perlu dalam menafsirkan ayat-ayat Allah. Jangan mentahrif. Dan ini mengikuti perintah Allah wajadilhum billatihi ahsan. Bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Walaysa muraduhu tarka kulli ma yusamma ta'wilan. Tentunya yang dimaksud oleh musannif wa huwa Abu Ja'far tahawi bukan maksudnya menolak dan melarang semua apa yang dinamakan takwil. Karena ada takwil-takwil yang bermakna tafsir. Seperti kalimat istawa tadi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar Rahman di atas arsnya. Istawa. Apa itu istawa? Ada tafsirnya? Ada. Takwil yang bermakna tafsir ada. Maknanya ulu walirtifa tinggi di atas. Ini mana? Istawa. Di atas sesuatu dikatakan istawa. Ulu walirtifa. Ini diriwayatkan dari salaf. Berarti tafsir. Kalau itu iya. Yang dimaksud tadi tanpa takwil maksudnya tanpa tahrif karena mereka para penyeleweng-penyeleweng yang menyelewengkan Quran dan Sunnah itu memakai istilah takwil, maka Syekh pun memakai istilah mereka. Kalau begitu tafsirnya adalah tanpa takwil-takwil. Ini takwil-takwil kalian. Cara-cara kalian menyelewengkan kepada makna yang lain. Maknanya istawa adalah istaula. Istaula bukan istawa, istawa bukan istaula. Kalimat yang berbeda. Kalau kalimat yang berbeda itu bukan tafsir namanya. Tahrif, mengganti kalimat dengan kalimat lain menambah satu huruf dengan huruf lain. Berarti di sini beliau menyatakan bighairi ta'wil, ini ta'wil ta'wil yang mereka maksud yaitu tahrif. Bukan berarti semua takwil tidak boleh. Kalau takwil bermansir, maka tentunya hukumnya hukum tafsir. Seperti mana istawa adalah al-ulu wal irtifa. Nah. Wala turika syai' min ad-dawahir li ba'd nas li dalilin rajih min al-kitab was sunnah. Dan bukan pula maknanya meninggalkan sesuatu dari zahir-zahir. Libaqdin nas, bagi sebagian manusia, karena ada dalil yang rajih dari kita wa sunnah. Bukan pula itu yang dimaksud. Ada takwil tafsir-tafsir yang sepertinya keluar dari zahir, tetapi dengan dalil. Itu bukan yang dimaksud. Itu malah diperintahkan bahwa kita harus memakai dalil-dalil lain dalam menafsirkan sebuah ayat atau hadis. Ya. Sehingga mereka memahami aula mastumun nisa atau menyentuh para wanita. Kalimat mastumun nisa, menyentuh. Ya. Menyentuh bagaimana? Ya menyentuh begini. Ya. Ditafsirkan dengan dalil. Riwayat-riwayat dari Ibn Abbas dan lainnya. Bahwa mastumun nisa maknanya jama'tumun nisa. Engkau menjimai para wanita. Maka hendaklah kalian mandi. Apa ini? Yukhaliful zahir Aula yukhaliful zahir Jelas menyelisih zahirnya Zahirnya menyentuh Jadi kalau menyentuh harus mandi Waduh berat sekali Sentuh istri mandi Sentuh ini mandi Setiap turun dari angkot mandi Masya Allah Ternyata bukan Mananya kalau jima Menyentuh wanita itu cara sopan Kalimat sopan dalam Al-Quran yang ungkapan itu maknanya adalah hendak kalau kalian menjimai istri-istri kalian maka kalian hendaklah mandi ikhwan anehnya mereka orang-orang yang menakwil-nakwilkan ayat-ayat sifat ketika masalah lamas tumunisa tidak menakwilkan. Aneh ya? Giliran masalah dan Allah yang tidak tahu menau yang gaib berani mereka takwilkan. Ini maksudnya itu, itu maksudnya ini. Ketika Allah tumunisa kata mereka eh, tidak boleh ditafsirkan. Allah mastum berarti menyentuh, menyentuh harus wudhu. Maka guyon-guyon mereka he, sama teman-temannya. Disenggol, wudhu lagi. Senggol lagi, wudhu lagi. Kok aneh? He. Masalah yang tidak boleh ditakwilkan, mereka takwilkan. Perkara yang justru dari riwayat-riwayat pemaknanya bukan dohirnya, ternyata mereka justru pokoknya apa kata dohirnya. Terbalik. Ikhwanudina azamullah kembali kepada kitab kita. Wa innama muraduhu tarku ta'wilatil fasidah al-mubtadi'ah. Berarti yang dimaukan oleh Syekh tadi bukan takwil-takwil bermakna tafsir, bukan pula takwil-takwil yang dengan dalil. Tetapi yang dimaukan tadi dengan kalimat tidak boleh takwil, maknanya adalah takwilatil fasidah al-mubtadi'ah. Yani takwil-takwil yang fasidah, yang rusak, al-mubtadi'ah, yang bid'ah dan diada-adakan. Al-mukhalifah limadhab salaf yang menyelisihi madhab salaf allati yadullul kita allati yadullul kita was sunnah ala fasadiha yang dibuktikan dengan Quran dan sunnah atas rusaknya takwil takwil tersebut itu yang dikatakan bighairi takwil tadi tafsirnya adalah tanpa takwil yakni tanpa takwil takwil batil yang menyelisihi dalil-dalil menyelisihi Quran dan sunnah yang lain yang dulu kita buat sunnah ala fasadiha yang ditunjukkan fasadnya oleh Quran wa sunnah wa tarkul qawli ala Allahi bila ilm ini maknanya tinggalkan ucapan tentang Allah tanpa ilmu oh ini mungkin maksudnya begitu mungkin maksudnya begini itu tanpa ilmu kamu tahu Allah kayak apa nggak tahu ya sudah kalau nggak tahu apa kata Allah dalam Quran terima Jangan sok tahu. Kalau menyatakan mungkin begini, mungkin begitu, itu takwil bi ghairi ilm atau itu qaulun 'ala Allah bila ilmin, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Fabina ta'wilatil fasidah. Di antara takwil-takwil yang rusak ada takwil adillatir ru'yah wa adillatil ulu wa annahu la yukallim Musa takliman wa lam yattakhid Ibrahim khalila di antara takwil-takwil yang rusak dari mereka adalah mereka menakwilkan adillatul ru'yah, menakwilkan semua dalil-dalil ru'yah. Bicara tentang Allah nanti penduduk surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bawakan dalilnya. Innakum tarawna Rabbakum. Kalian akan melihat Rabb kalian. Kama taron al-qamar lailatal badr. Kalimat tara Taraun dari kata ra'a ya ra, yang maknanya melihat. Kalian akan melihat Rob kalian. Mereka katakan, ra'a itu kadang melihat dengan mata, kadang melihat dengan hati. Katanya. Melihat dengan hati itu artinya mengetahui. Contoh ayat lain kata mereka. Menyatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau lihat bagaimana Allah membinasakan ashabil fil? pasukan bergajah. Ayat ini turun kepada Nabi SAW. Dan kaum muslimin ketika itu. Apakah Rasulullah SAW melihat? Tidak melihat. Apakah para sahabat melihat? Tidak melihat. Hah? Ini contohnya. Allah katakan, Alam taraf, bukankah kau lihat? Bagaimana Allah membinasakan ashabul fil? Pada Nabi gak lihat. Nah, ini ta'wil-ta'wil mereka menyatakan berarti maknanya taruna rabbakum kalian mengetahui Rob kalian sebagaimana kalian mengetahui bulan. Sama seperti, bukan kau mengetahui ashabul fil? Kalau kita katakan, mungkinkah kata itu bermakna seperti itu? Mungkin memang. Mungkin maknanya melihat dengan mata, mungkin maknanya melihat dengan hati alias tahu. Ya, seperti tadi. Bukankah kau tahu tentang ashabul fil? Bagaimana Allah membinasakan pasukan bergajah? Alam taro, pakainya kalimat taro. Alam taro, tidakkah kau lihat bagaimana Allah membinasakan ashabul fil? tentunya maknanya tidakkah kau tahu. Taib, itu betul. Bahwa kalimat ini mengandung makna yang ini, makna yang itu. Sekarang kalian pilih yang ini, yang itu berdasarkan apa? Kenapa memilih yang ini, tidak memilih makna yang itu? Kenapa kalian pilih ru'yatul qalb bukan ru'yat ain? Hawa nafsu. Sebab kalau dia mau lihat kalimatnya, ada korina-korina yang sangat jelas bahwa yang dimaksud ru'yatul basar. Apa korinanya? Dalam satu lafaz dikatakan innakum tarona rabbakum ayanan. Apa makna ayanan? Ayanan dengan mata kepala kalian. Itu berarti apa yang kalian katakan maksudnya adalah melihat dengan hati seperti alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu adalah rekayasa kalian sendiri. Rasulullah SAW menyatakan ayanan. Ditambah lagi dengan kalimat Tarona rabbakum kama taral qamara lailatal badri. Seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Kalau sekedar tahu bulan, purnama enggak purnama, tahu, ya kan? Sekarang gelap gulita. Kamu tahu bulan? Oh tahu saya bulan. Perlu pakai badar apa enggak? Enggak perlu. Kalau ru'yatul qalbi. Kalau mananya mengetahui. Apakah kamu mengetahui bulan? Tahu. Padahal gelap gulita di atas. Tetapi Rasul menyatakan kamu melihat bulan di malam purnama laisa dunaha sahab yang tidak ada awan sedikit pun. Kira-kira ru'yatul basar atau ru'yatul qalb? Sangat jelas, sangat jelas seluruh orang-orang Arab tanya mereka seluruh dunia orang-orang Arab asal jangan berdusta menusai dirinya sendiri dia pasti akan menyatakan iya jelas korinah korinahnya menunjukkan ru'yatul ain karena butuh purnama kalau sabit kecil kadang-kadang nggak -kadang kelihatan. Iya. Butuh tidak terhalang sehat. Iya. Kalau terhalang sehat mata nggak bisa lihat. Iya. Tetapi kalau ru'yatul qalbi yang maknanya mengetahui alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membinasakan ashabul fil? Hah? Kira-kira bagaimana kalau mendung? Nggak ada urusan dengan mendung atau nggak mendung. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Urusannya tahu atau tidak tahu. Maknanya berarti tidakkah kau tahu bagaimana asabul fil? Kalau makna hadis tadi tidakkah kau melihat? Ya ini mengetahui bulan nggak perlu pakai Lailatul Badri, nggak perlu pakai dunaha sahab tanpa ada sahab, laisa dunaha sahab, nggak perlu pakai kalimat-kalimat itu. Baik. Yang kedua, contohnya adillatul ulum dalil-dalil tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan oleh mereka maksudnya tinggi kemuliaannya, maksudnya tinggi kedudukannya, maksudnya maksudnya bukan zatnya. Karena bila na'azakumullah kaum muslimin yang hormati. Ini juga takwil-takwil batil yang sudah dibantah oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Demikian pula tafsir uh, takwil Mu'tazilah, takwilat fasidah dari Mu'tazilah. Lam yukallim Musa taklima. Bahwa Allah tidak mengajak bicara Musa taklima. Allah tidak mengajak bicara Musa secara langsung. Walam yattakhid Ibrahim khalila. Dan mereka menganggap bahwa Allah tidak mengambil Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih. Semua ditakwil-takwilkan oleh mereka sehingga ditolak semuanya. Ayat-ayat tadi. Thumma qad sara lafdu ta'wil musta'malan fi ghairi ma'na al-asli. Akhirnya jadilah kalimat takwil dipakai bukan untuk maknanya yang hakiki, bukan maknanya yang asli. Fata'wil fi kitabillahi wa sunnati rasul al haqiqah allati yu'awwal ilaiha al-kalam. al khabar huwa al mukhbar bihi. Wa al amr nafsul fil al-ma'mur bihi. Kama qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Mereka menggunakan kalimat lafaz eh, kalimat takwil kepada makna yang lain bukan makna aslinya. Karena makna takwil dalam Quran dan Sunnah, Sunnah Rasulullah SAW, maknanya adalah hakikat yang ditafsirkan ke sana ucapan. Itu takwil namanya. Jadi takwil artinya menerangkan hakikat yang dimaksud dalam ucapan. Fa ta'wilul khabar. Sekarang apa takwil khabar? Khabar adalah ainul mukhbar bihi. Inti yang dikhabarkan. Itu khobar namanya. Inti yang diberitakan. Apa takwilul amr? Al-amr adalah nafsul fi'lil ma'mur. Inti yang perbuatan yang diperintahkan. Kama qalat Aisyah sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul fi ruku'ihi Kata Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam rukuknya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli yata'awwalul Qur'an. Kata Aisyah, Rasulullah SAW membaca dalam rukuknya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kata Aisyah, Rasulullah SAW menakwilkan Al-Quran. Paham, tuh Apa yang dimaksud? Jadi ketika Rasul membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ini menakwilkan Al-Qur'an yang Allah perintahkan kepadanya. Fasabbih bihamdika bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu lakhir. Apa perintahnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tiga perkara. Fasabbih bihamdi rabbika, pujilah Rabb kamu, maka Rasulullah mengatakan subhanakallahumma. Wa bihamdika ditambah oleh Rasulullah SAW. Wa bihamdika. Wastaghfir kata Allah dan minta ampunlah. Allahumma gfirli. Maka apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW ini dalam rukuknya, yang dibaca dalam rukuknya adalah yata awalul Qur'an kata Aisyah. Beliau menakwilkan Al-Quran. Karena diperintahkan, Fasabbih bihamdi rabbika wastagfirhu. Pujilah Allah, sucikanlah Allah dengan pujian kepadanya dan beristighfarlah. Maka Rasulullah mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya al Quran. Baik. Berarti apa makna takwil? Hakikat yang dimaukan dalam ayat. Ayat tadi menyatakan masa bihamdi rabbika Maka Rasulullah tahu hakikatnya adalah berarti saya harus mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli yata'awwal Al-Quran. Hadis Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yanzuruna illa ta'wilahu yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qabl qad ja'at rusul rabbina bil haqq wa minhu ta'wilur ru'yah wa ta'wilul amal." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yanzuruna?" Tidaklah mereka menunggu kecuali takwilnya. Tidaklah mereka menunggu kecuali takwil takwilnya. Kira-kira menunggu apa? Menunggu tafsir atau menunggu tarif atau menunggu hakikat sesuatu. Yang terakhir, yang ketiga. Mereka menunggu hakikat sesuatu. Yani yauma ya'ti ta'wiluhu nanti ketika datang hakikat yang sebenarnya yaumul qiyamah alladzina nasuhu min qabl yang mereka melupakannya sebelumnya qad ja'at rusul rabbina bil haq telah datang rasul-rasul kami dengan membawa kebenaran berarti apa makna takwil dalam ayat ini tidaklah mereka menunggu kecuali takwilnya maknanya hakikat syai hakikat sesuatu itu takwil hakikat yang terkandung dalam sesuatu wa minhu ta'wilur ru'yah wa ta'wil amal, demikian pula ta'wil ru'ya wa ta'wil amal. Apa ta'wil ru'ya? Tafsir mimpi. ta'wil amal menerangkan apa maksud perbuatannya. Wahada sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan hada ru'ya ya min qabl. Dalam surat Yusuf. Kata Yusuf, ini takwil mimpiku sebelumnya. Apa makna takwil berarti di sini? Ketika Yusuf alaihissalam bermimpi sebelas bintang dan matahari sujud menghormatinya. Sampai kisahnya terakhir kumpul semua keluarganya. Sebelas saudaranya ditambah ibu bapaknya. Ada semua di bawah dan dia sebagai rajanya. Maka kata Yusuf, "Hada takwilur ru'yaya." Ini takwil mimpiku. Yani ini hakikat yang terkandung di dalam mimpiku. Ini hakikat yang terkandung dalam mimpi. Sebelas bintangnya adalah saudara-saudaranya. Bintang eh, bulan dan mataharinya adalah bapak dan ibunya. Hada ta'wil ru'yaya. Demikian pula tentang tafsir al-amal. Ta'wil juga disebutnya oleh Allah. Dalam ayat lain. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith. Dan mengajari kamu dari takwil-takwil hadis, takwil-takwil ucapan-ucapan. Wa qalu dalika khairun wa ahsanu ta'wila dan itu adalah lebih baik dan lebih bagus takwilnya. Apa takwilnya? Hakikatnya. Lebih bagus hakikat yang terkandung di dalamnya. Ini perbuatan-perbuatan mereka. Kalau mereka berbuat begini, kalau mereka berbuat begitu, kata Allah, niscaya itu lebih baik. Khairun wa ahsanu ta'wila. Wa qawluhu saunabbi'uka bita'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Kisah Musa dengan Khidr. Saunabbi'uka bita'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Aku akan takwilkan, aku akan beritakan kepada kamu takwil dari apa-apa yang kamu tidak bisa sabar. Takwil apa ini berarti? Takwil ru'yah, takwil mimpi atau takwil amal? Amal. Kenapa kok Khidir tiba-tiba merusak kapal yang dipakainya? Kenapa kok Khidir tiba-tiba membunuh seorang anak kecil yang belum berbuat apapun? Artinya belum berbuat dosa. Kenapa kok Khidir membangun rumah orang-orang kampung yang tidak sopan, tidak memberikan uh, kebaikan kepada tamunya? Justru rumahnya diperbaiki. Kata Khidir, saunabbiuka bita'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Aku akan terangkan kepadamu, akan beritakan kepadamu takwil dari apa yang kamu tidak bisa sabar. Apa yang kamu tidak bisa sabar, aku akan terangkan. Adapun yang ini begini, adapun yang itu begitu. Diterangkan satu persatu. Adapun anak itu, aku diberitakan oleh Allah bahwa dia adalah orang yang akan membuat kekufuran dan akan durhaka kepada kedua orang tuanya dan seterusnya. Sedangkan kapal kata Khidir karena di sana ada raja yang mengambil kapal-kapal yang bagus maka aku rusak supaya tidak dirampas. Sedangkan yang ketiga, karena yang aku bangun tadi adalah rumahnya dua anak yatim. Yang bapak mereka adalah orang soleh yang begini dan begitu. Ini takwil juga. Berarti apa makna takwil di sini? Sama hakikatul syait. Kalau yang tadi hakikatul ru'ya, berarti ini hakikatul ma'amil tubihi. Ini hakikat apa yang aku kerjakan. Jadi yang aku kerjakan tadi hakikatnya ini. Itu takwil. Demikian pula dikatakan di akhirnya dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itulah takwil dari apa yang kau tidak bisa sabar. Sa'unabbiuka bi ta'wil ma lam tastati' alaihi sabra. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Faman yunkir wuqu'a mithla hadha ta'wil wal ilm bima ta'allaqa bil amr wan nahi minhu. Maka siapa yang mengingkari takwil-takwil yang seperti ini? Kalau takwil takwil seperti ini ada wakil dan itu namanya tafsir. Penjelasan hakikatul amr. Wa amma ma kana khabaran kal ikhbari anillahi wal yaumil akhir fahadha qad la yu'lam ta'wiluhu. Adapun berita seperti berita tentang kabar-kabar tentang Allah dan terang hari akhir apa yang akan terjadi nanti yaumul qiyamah dan juga sifat-sifat Allah maka berita-berita tersebut kadang tidak diketahui takwiluh, kadang tidak diketahui hakikatnya. Allah menggenggam bumi ini yaumul qiyamah dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Mata wiluh, apa hakikatnya? Ya nggak tahu, nggak belum lihat, gaib, nggak diberitakan dalam Quran wala sunnah. Ya selesai. Kalau layak lamu ta'wiluhu, ta'wilahu, kalau tidak tahu takwilnya, maka ucapkan Allah taala alam. Pokoknya Allah katakan Allah menggenggam bumi selesai. Alladhi huwa haqiqatuhu. yakni tidak tahu takwilnya yang bermakna hakikatnya. Idza kanat la tu'lam bi mujarradil ikhbar. Kalau tidak diketahui hanya dengan berita, tidak diketahui hakikatnya seperti apa, fa innal mukhbir in lam yakun qad tasawwara al mukhbar bihi aw ma ya'rifuhu qabla dhalika lam ya'rif haqiqatahu allati hiya الإخبار bi mujarrad al ikhbar wa hadha huwa لا ta'wil alladhi la maka jika tidak diketahui dengan hanya pemberitaan maka sesungguhnya al mukhbir yang menghabarkan yaitu Allah Subhanahu wa taala sudah tahu Kayak apa yang dimaksud dari ucapannya? Iya kan? Yang memberitakan tahu. Nanti akan terjadi begini, begini, begini. Diberitakan kepada kita dengan lafaz yang sangat jelas. Tetapi kita tahu lafaz-lafaznya dan tidak tahu hakikat kayak apa nanti. Maka ikhwan bin Allah au ma ya'rifuhu qabla dhalika lam ya'rif haqiqatahu allati hiya ta'wil bi al ikhbar. Maka kita tidak tahu hanya dengan al ikhbar hakikatnya seperti apa. Kalau hanya dengan berita, kita tidak tahu hakikatnya seperti apa. Hada huwa ta'wil alladhi la ya'lamuhu illallah. Inilah ta'wil yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak tahu hakikatnya kecuali Allah. Kita hanya tahu berita-beritanya secara teori. Allah Subhanahu wa taala di atas arusnya Jelas dalam Al-Qur'an. Kayak apa hakikatnya? Ya nggak tahu. Allah nggak beritakan rinciannya. Allah nggak memberitakan hakikatnya. Itu berarti duduk atau bersila atau begini atau begitu. Nggak tahu. Nggak diberitakan oleh Allah Taala. Cukup dengan kalimat Allah Maha Tinggi di atas arasnya. Selesai. Demikian pula semua berita-berita tentang Allah, tentang hari kiamat, tentang perbuatan-perbuatannya, tentang semua yang berkait dengan Allah, kita katakan seperti apa adanya dalam Quran dan kita katakan hakikatnya Allah yang lebih tahu. Nah, lakin la yalzam min nafil ilmi bit nafil ilmi bil ma'na. Tetapi ingat, yang dinafikan adalah ilmu tentang hakikat bukan makna dari ayat itu. Yang dinafikan, yang ditolak, yang dikatakan dengan tidak tahu, itu hakikat sebenarnya yang tidak tahu. Tetapi kalau lafat-lafat yang mengandung makna, kita tahu makna-maknanya kalimat yad maknanya tangan, kalimat qabdatuhu maknanya dalam genggaman, kalimat sama artinya langitnya, kalimat ard adalah bumi, kita tahu semua. Jangan seperti mereka-mereka para mufawwid. Para mufawwid adalah mereka-mereka yang tidak mau menafsirkan. Maknanya tidak tahu. Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah besar. Bukan maknanya yang serahkan pada Allah. Maknanya jelas, tapi hakikatnya seperti apa? Itu Allah yang lebih tahu. Jadi kalimat-kalimatnya dalam Al-Quran bahasa Arab. Quran dan Arabian alaikum ta'qilun. Al-Quran bahasa Arab agar kalian paham. Maka tidak boleh kita tentang, kita tolak maknanya. Maknanya kita terima dan kita katakan aman nabihi kulun min indi rabbina. Kalau ditanya ain Allah, di mana Allah? Di atas. Maha tinggi di atas arusnya. Jangan ragu-ragu. Karena ayatnya menjawab begitu, hadisnya menjawab begitu. Kalau ditanya kayak apa? Wallahu ta'ala a'lam. La ya'lamu ta'wilahu illallah. Apa ta'wil di sini maknanya? Hakikat. La ya'lamu hakikatahu illallah. Nah. Qala rahimahullah. Lakin la yansa min nafil ilmi bil ta'wil. Nafil ilmi bil ma'na. Alladhi qasad al-mukhatib ifham al-mukhatab iya. Penolakan terhadap hakikat-hakikat tadi bukan berarti menolak makna yang terkandung dalam ayat-ayat itu. Yang al-mukhatib, siapa al-mukhatib? Allah Subhanahu wa taala yang mengajak bicara qasada meniatkan menghendaki ifham al-mukhatab untuk memahamkan kepada yang diajak bicara. Iyahu. Kalau Allah ingin memahamkan yang diajak bicara dengan ayat-ayatnya, ternyata ayat-ayatnya tidak dipaham maknanya, itu namanya mencerca Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah memakai kalimat yang tidak dipaham. Astagfirullah. Ini ayat tidak tahu maknanya. Wallahu taala alam. Ini ayat ini tidak tahu maknanya. Wallahu taala alam. Ini ayat tidak tahu maknanya. Wallahu taala alam. Berarti kalian menganggap bahwa Allah tidak mampu memberikan keterangan yang jelas kepada hamba-hambanya dan ini kekurangan ajaran pada Allah Subhanahu wa taala. Katakan bahwa maknanya sangat jelas gamblang kita paham. Tangan Allah di atas tangan mereka jelas maknanya. Allah menganggap bumi jelas maknanya. Allah istawa ala arsyi, Allah maha tinggi di atas arsy sangat jelas maknanya. Walhamdulillah rabbil alamin. Yang tidak diketahui apanya? Hakikatnya. Kalau makna-maknanya, Masya Allah. Allah sebutkan Quranan mubina. Quran yang jelas. Quran yang sangat jelas kata Allah. Allah sebut dengan al-bayyinat. Apa al-bayyinat? Juga maknanya adalah keterangan yang jelas. Fama fil Qur'ani ayatun illa waqad amara Allah bitadabburiha. Maka tidaklah ada satu ayat pun di dalam Al-Qur'an kecuali Allah memerintahkan untuk bertadabbur memahaminya. Berarti tidak mungkin ada yang tidak bisa dipaham. Iya kan? Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mau bertadabbur terhadap Al-Qur'an? Yang tidak mau memahami Al-Qur'an atau hati mereka ada tutupannya kata Allah. Berarti laisa fil Qur'ani ayatun illa wa qad amara Allah bitadabburiha. Tidak tersisa satu ayat pun dalam Al-Qur'an kecuali Allah perintahkan untuk kita bertadabbur, memahaminya. Wa ma anzala ayatan illa wa huwa yuhib an ya'lam ma'ana biha. Dan tidaklah satu ayat Allah turunkan kecuali Allah suka agar kalian berupaya memahaminya. Ana biha memahami makna yang terkandung dalamnya. An ya'lam ma'ana. Ma'ana adalah apa yang dimaksud. Yakni makna. Apa makna wazannya? Hah? Maf'al kan? Berarti dari kata apa? Ya ini dari kata ana. Ana yakni bahwa al-ma'na. <laughs> Kenapa? Wa in kana min ta'wilihi ma la ya'lamuhu illallah fa hadha ma'na ta'wil fil kitab wa sunnah wa kalam salaf. Walaupun pada kalimat-kalimat tadi walaupun maknanya bisa dipaham, bisa dimengerti, tetapi hakikat sesungguhnya nanti di akhirat sana tidak diketahui. Tidak diketahui. Ini makna ta'wil di dalam Al-Quran, dalam sunnah, dan dalam kalamus salaf Wasawaun kana hada ta'wil muwafiqan lidh-dhahir aw mukhalifan lahu. Sama saja apakah takwil tadi cocok dengan dohirnya ataupun tidak cocok dengan dohirnya. Kalau itu hakikat atau syai, maka itu takwil. Takwil dengan makna seperti ini. Kadang-kadang sesuai dengan dohirnya. Iya kan? Kadang-kadang sesuai dengan dohirnya. Tetapi kadang-kadang tidak sesuai dengan dohirnya. Seperti takwil mimpi. Ya. Bintang, kok saudara-saudara maknanya? Apa kaitannya? Bulan dan matahari, bapak dan ibu. Takwil mimpi kan? Tidak sesuai dengan dohirnya. Tetapi itu takwil. Karena itu makna hakikat dari mimpi itu adalah ini. Demikian pula apa yang sesuai dengan zahirnya. Bahwa maksudnya di atas dalam hati tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Selesai. Betul-betul maknanya di atas. Ikhwanuddin a'azakumullah. Maka yukhalifu syai' al-zahir ataupun la yukhalifu al-zahir. Kalau itu memang benar-benar hakikat sesuatu, maka itu takwil. Tetapi mereka melakukan tahrif-tahrif, kemudian mereka namakan takwil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ta'wil fi kalam fi kalami katsir minal mufassirin. Dan takwil dalam ucapan kebanyakan para ahli tafsir seperti Ibnu Jarir wa nahwihi yuriduna bihi tafsirul kalam wa bayani ma'nahu. Adapun takwil dalam istilah para ahli tafsir, pakar-pakar ilmu tafsir seperti Ibnu Jarir dan yang bersama beliau dan lain-lainnya, maka yang dimaukan para mereka para pakar-pakar tafsir, takwil maknanya bayan makna. Keterangan tentang makna yang dimaksud. Keterangan tentang makna yang dimaksud. Kalau keterangan tentang makna yang dimaksud, mungkinkah keluar dari bahasa Arab? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin keluar dari bahasa Arab. Sawa'un wafaqa zahiruhu au khahlafa. Kalau keterangan makna yang terkandung dalam ayat-ayat, maka mungkin cocok dengan dohirnya, mungkin menyelisihi dohirnya. Tetapi yang menyelisihi dohirnya pasti dengan dalil-dalil. Kalau tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa itu keluar dari dohirnya, maka hukum asalnya adalah sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan apa yang bahir pada kalimatnya. Itu hukum asalnya. Illa idza dalla dalil, kecuali kalau ditunjukkan dengan dalil-dalil, maka kadang keluar dari bahirnya seperti aula mastumun nisa menjadi au tumun nisa. Menyentuh ya menyentuh bukan jima. Iya memang begitu. Tetapi ternyata tafsir dari yang ngerti, tahu ungkapan-ungkapan dari Rasulullah SAW menyatakan bahwa maknanya lamastum adalah jama'atum. Nah, ada dalil, ada riwayat. Wahada istilahun ma'ruf. Istilah takwil dalam ucapan para ulama ahli tafsir sangat ma'ruf, sangat dikenal. Wahada takwil kat tafsir. Berarti takwil dengan makna ini sama dengan tafsir. Yuhmad haqquhu wa yuraddu batiluhu. Kalau tafsir maka kalau tafsirnya benar, ya dipuji. Kalau tafsirnya batil, ya dicerca. Demikian pula takwil dengan makna yang sama. Kalau takwil bermakna tafsir, maka tergantung apakah itu tafsir yang benar atau tafsir yang salah. Apakah dia takwil yang hak ada, ada, ataupun takwil batil. Kalau takwil yang hak, maka yuhmad. Kalau takwil yang batil, maka yurad. Yuhmad hakku wa yuraddu batiluhu dipuji yang benarnya dan ditolak yang batilnya. Dan ucapan Allah, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Kata Allah dan tidak tahu hakikat dari semua itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Warasikhuna fil ilm dan juga para rasikhun fil ilm. Fiha qira'atani, padanya ada dua bacaan. Kira'ah man yaqif ala qawlihi illallah. Ada yang membacanya waqaf pada kalimat illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ketik dulu di situ. Baru kemudian warasikhuna fil ilmi yaquluna. Nah, eh, ada yang wakafnya di situ. Wakira itu man yaqif indaha. Tetapi ada yang membacanya tanpa wakaf di situ. Justru wakafnya di al-ilm. Berarti Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan para rasikhuna al ilm. Berarti yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dan orang-orang yang tajam yang dalam ilmunya. Orang-orang yang dalam ilmunya. Tetapi kalau yang wakafnya pada kalimat Labdul jalalah Allah, maka maknanya yang mengetahui hanya Allah. Adapun rasikhuna fil ilmi berkata Aman nabihi kulun min indi rabbina. Kami beriman dengannya seluruhnya dari sisi Rabb kami. Kita akan jelaskan lagi masalah dua kiraah ini. Yang dikatakan oleh beliau, Kilal, kiltal qira'ataini haqqun. Dan dua bacaan tadi, dua-duanya benar. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Boleh diwakafkan pada lafzul jalalah Allah.